Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Uh, telah kita dengar bersama sebagian dari tarjumah atau biografi dari Al-Imam Abdullah Ibn Al-Mubarak Al-Marwazi rahimahullah dan di antara hal yang mungkin kita akan lengkapi kajian kita tentang Ibnul Mubarak beliau rahimahullah juga memiliki peninggalan berupa tasonif, berupa musannafat, ya, karya-karya ilmiah. nah Seperti diantaranya kitab Az-Zuhud, Warraqaiq. Ya. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, sebagaimana disebutkan dalam Syiar A'lamin Nubala, wa sannafat tasanif an-nafi'ah al-katsirah. Ibnu Mubarak sannafat tasanif. Beliau sannafa menulis tasanif karya-karya nafi'ah yang sangat bermanfaat al-katsirah dan juga sangat banyak. Minha di antara yang beliau tulis adalah kitab Az-Zuhdu war-Raqa'iq. Az-Zuhd war-Raqa'iq isinya hadis-hadis, asar, ya, dan ditulis berdasarkan bab, diurutkan berdasarkan bab. Nah, dan kitab ini tercetak, alhamdulillah, tercetak. Dan beliau punya perhatian dalam bab ini, az-zuhud wa ya. Hal-hal yang bisa melembutkan hati, hal-hal yang bisa menjadikan apa namanya, nah, kita dekat dengan akhirat dan tidak ada ta'aluk kawi dengan dunia. Itulah yang Nabi membimbing kita dengannya. Dan tadi sudah kita dengar bagaimana Ibnu Mubarak ketika memurajaah hadis-hadis atau asar tentang apa? Az-zuhud wa raqaiq. Beliau menangis. Sebagaimana suara apa tadi? Sapi di sebelah yakni min min al khawf karena rasa takut. Dan sekali lagi itu diantara yang Rasul Ali Shallallahu Wasallam mengingatkan kita, karena memang dengan itu, ya, seorang akan bersemangat di dalam beramal soleh. Seperti misalnya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah di antara bab zuhud wa Nabi Ali Shallallahu Wasallam mengatakan aksiru zikra min ladzat. Aksiru zikra min ladzat perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat apa? kematian. Hal yang memutus kenikmatan-kenikmatan. Sebanyak apapun harta kita miliki, sebanyak apapun keluarga kita punya, itu akan kita tinggal. Niaga yang mungkin banyak besar pun akan ditinggalkan. Suatu saat Rasul tidur di atas tikar. Hatta asara zahrahu sampai membekas pada apa? Ya, badan. Pundak beliau. Ya, bagian belakang tubuh beliau. Baka ba'du sahabat. Sebagian sahabat menangis. Ya. Kalau tidak salah Ibnu Mas'ud bahkan. Ya. Menangis. Melihat Rasul Ali Alaihi Wasallam apa? Ya. Tidur di atas tikar. Ya Rasulullah. Kisra. Kaisar. Yang mereka adalah orang-orang kufar tidur di atas dipan-dipan, tidur di atas nah permadani, ada permadani sih? Ayo. Khawatir enggak ada. Baik. <laughs> Mereka orang kufar, ada kenikmatan dunia mereka rasakan. Sementara engkau ya Rasulullah, Khalilullah subhanah. Tidur di atas hasir, di atas tikar. Sampai berbekas pada tubuh engkau ya Rasulullah. Nah, di situ Nabi menyampaikan sebuah hal yang mendidik sekali umat. Dia mengatakan, Mali walid dunia. Apa urusanku dengan dunia? Ma ana fit dunia illa karakibin. Perumpamaan diriku dengan dunia itu tidak lain seperti rakib, pengendara kuda. Musafir. Berjalan panas, Istadhalla tahta syajarah. Berteduh di bawah pohon. Istirahat sejenak, tidak lama. Di dunia tidak lama. Sumaraha wa taraka Sebentar kemudian pergi. Kalau kita ingat itu, ma'asyiral muslimin. Kita sebentar di dunia ini. Sebentar di dunia ini. Saya kita akan menyibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Tolabul ilmi. Wal amal bihi menuntut ilmu, mengamalkan. Belum lagi kita disibukkan dengan tarbiyatul aulad, pendidikan anak. Itu yusghil. Sangat apa? Menyibukkan. Ya. Nah, terlebih kita mendengar keadaan sebagian negeri yang memang sulit untuk bisa apa namanya? Ya, melakukan tarbiyah, pendidikan terhadap anak-anak. Ini butuh pemikiran khusus, keseriusan. Nah, sehingga tidak menjadikan seorang berpikir untuk melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat apalagi tidak bermanfaat. Taib. Saya jadi teringat dengan sebuah ucapan Ibnu Mubarak rahimahullah. Ya. Ibnu Mubarak beliau pernah mengatakan fi sahihil hadis syughlun an saqimi. Fi sahihil hadis syughlun an saqimi. Hadis-hadis sahih sudah cukup membuat kita sibuk. Kenapa harus memikirkan yang apa? Sakin. ini kadang sebagian orang ya, dia lebih suka mengamalkan yang apa? Yang baif, baif, perhatian sekali. Sudah jelas baif. Apalagi bukan mau maudhu bahkan. Yang sohih saja kita belum mengamalkan. Yang sohih saja kita belum bisa ya mewujudkan. Betapa banyak hadis sahih yang belum kita amalkan. Betapa banyak hadis sahih yang kita belum mengetahui ma'ani, maknanya. Naam. Maka pentingnya az-zuhud wa raqa'iq ikhwatil kiram, ya. Agar seorang bisa menyadari bahwa dunia itu sebentar. Dan kita akan meninggalkannya. Ini diantara yang ditulis oleh beliau. Rahimahullah. Kitab Az-Zuhdu wa Raqa'iq. Demikian pula beliau memiliki kitab Al-Birru silah kitab Al-Bir Wasilah tentang Al-Bir, Birul Walidain, Silaturahim. Nah, buku beliau ini masih ada ya. Mahtut dalam bentuk manuskrip di Maktabah Zahiriyah. Ya. Wallah alam barangkali sudah ya, diwujudkan, ditahqiq, dicetak Allah alam. Tapi ada kitab beliau ini Al-Bir Wasilah. Sebagaimana dikatakan oleh Zahabi rahimahullah, Beliau menulis kitab ini, Albir Wasila. Itu juga punya maksud. Tidaklah para ulama dulu menulis, mengumpulkan kecuali untuk diamalkan. Ini juga penting ikhwatil kiram. Ya. Betapa kita harus memerhatikan bab ini, birrul walidain wasilatul rahim. Nah, walaupun orang tua kita kufar bahkan sudah diatur dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Jalla wa ala berfirman wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa Jika kedua orang tua kamu memaksa kamu untuk kamu berbuat syirik, jangan taati perintahnya. Tetapi dalam urusan dunia, sahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah Ya. bermusohabahlah dengan orang tua kamu dalam urusan dunia dengan apa? Baik. Sedikit kita mundur ke belakang tentang sejarah sahabat Abu Hurairah yang telah kita baca pada kesempatan yang telah lalu. Di antara sifat mulia yang ada pada sahabat Abu Hurairah adalah birrul walidah. Birrul walidah. Allah ikhwan. Ini termasuk seberkah-berkah amalan birrul walidah. Ya. Agar kita ingat ternyata banyak hal yang semestinya kita lakukan. Banyak hal yang belum kita kerjakan sementara perjalanan kita jauh. Ba'dal mamat sesudah kematian kita. Abu Hurairah jauh-jauh dari Yaman wahwa minat Taus. Taus. Kabilah. Eh, suku. Ewa. Datang dari Yaman. Bersama ibunya masih musyrikah ketika itu, tapi dibawa oleh Abu Hurairah. Karena ingin terus berbakti kepada apa? ibunya. Jadi tinggal di Madinah dalam keadaan ibunya musyrikah terus didakwai oleh Naam Abu Hurairah radhiyallahu taala didakwai berbuat baik sampai yauminal ayam suatu hari ibunya ini mengucapkan kalimat yang sangat menyakitkan Abu Hurairah karena terkait dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Menangis Abu Hurairah, menangis, sedih. Lari kepada Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam. Berjumpa Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ibu saya bertutur kata tidak baik. Ya, mencelayani Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kuat, tidak kuat tapi tidak di tidak dihadapi. Ini orang tua. Pergi kepada Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian minta didoakan. Ya Rasulullah doakan ibu saya fada'alaha bil hidayah, didoakan kebaikan, didoakan hidayah. Sudah tenang Abu Hurairah. Pulang ke rumah, sampai pintu rumah tidak dibuka oleh ibunya. Diketuk pintu, tidak dibuka. Yang terdengar, makanan, kamu tetap di luar. Ternyata ibunya mandi. Mandi. Begitu dibuka, sang ibu sudah berhijab dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Baka menangis lagi Abu Hurairah. Yang pertama menangis karena sedih, yang kedua menangis karena bahagia, senang. Kembali kepada Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Nah, kata Bahara Alkitab. Beliau menulis kitab ini Al Birru Nah, hadis-hadis tentang itu, asar tentang birru walidain. Juga beliau menulis kitab Al Jihad. Kitab mana? Al Jihad. Taib. Dan kitab ini juga dicetak, alhamdulillah. Kita Jihad. Ini menunjukkan bahwa beliau punya ihtimam dalam bab ini dan kita tahu tadi bagaimana beliau berjihad fisabilillah. Setahun berjihad, setahun apa namanya? haji, setahun berjihad. Demikian beliau rahimahullah. Nah, termasuk kitab ya yang masyhur yang ditulis oleh beliau adalah kitab Al-Musnad. Kitab mana? Al-Musnad. Musnad Ibn al-Mubarak. Kitab Musnad Ibn al-Mubarak. Ada hadis-hadis di situ, ya. Mungkin sebagiannya bisa kita baca biiznillah azza wajalla. Intinya ma'asyiral muslimin, ikhwati wa akhwati fillah, para ulama kita seperti itu semangat di dalam menuntut ilmu, semangat di dalam apa namanya mengamalkan ilmu, juga semangat di dalam menyebarkan ilmu. Hatta katabu kitabat wal nafat, Mereka meninggalkan nafat, tulisan-tulisan. Yang nafiah, yang bermanfaat. Masyarul ikhwah rahiman rahimakumullah. Beliau ini ternyata tidak apa namanya eh, atau beliau ini ternyata juga seorang sodagar yang kaya raya. ibu Mubarak ternyata seorang sodagar apa sodagar Sama ya. Pengusaha. Ya. Dia punya usaha niaga. Yutajir, tajir. tajir nah Wabillahi taufiq. Dan ini menunjukkan hirs beliau, ihtimam. Sampai beliau mengatakan, kenapa saya berusaha? Kenapa saya berniaga? Karena melihat para ulama yang juga fukara, masakin, ingin membantu. Ada ulama di zaman beliau seperti Fubail ibn Iyaw. Fubail ibn Iyaw. Dan banyak ulama yang fakir. Dan kekayaan yang ada pada ya, Ibnu Mubarak itu digunakan untuk itu. Untuk haji. Juga untuk apa? Mereka ini, nah, para ulama. Sampai suatu saat beliau pergi haji. Taib, kemudian beberapa ulama ikut haji bersama dengan Ibnu Mubarak. Fa istaroto syarton. Beliau punya syarat mau haji dengan saya. Nah, syaratnya ya saya amir, saya mimpin perjalanan. Maksudnya saya ingin berkhidmah kepada antum. Ya. Sudah sepakat. Ya, siapa tidak mau bersama dengan Ibnu Mubarak, a'lamun nas fi zamani wa imam al ulama fi zamani. Semua orang mengakui keilmuan Ibnu Mubarak, zuhudnya Ibnu Mubarak, jihadnya Ibnu Mubarak. Sampai dikatakan Ibnu Uyainah tadi, semua kebaikan-kebaikan sahabat ada pada Nabi Mubarak, yakni jinsul amal, bukan kualitas. Ya, ya. Hanya saja Ibnu Mubarak tidak punya suhbah itu saja dan tidak punya al-ghazu ma'a Nabi alaihi salatu wassalam. Berangkat haji bersama dengan Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak menjadi amir. Kemudian berkata, agar kalian nyaman dalam safar, tolong ya kalian serahkan uang pada saya, biar saya yang ngaturnya. dimasukkan semuanya ke dalam surah. Masing-masing masukkan uangnya ke dalam ya tempat. Dikasih nama namanya fulan dikasih nama fulan, kasih nama fulan, semua disetorkan kasih kepada Ibnul Mubarak. Ya sudah, nyaman kan? Tidak mikir makan, tidak mikir apa-apa. Yang penting uang sudah diberikan kepada Ibnul Mubarak, semuanya ya nanti Ibnul Mubarak yang mengatur. Pergilah dari Khurasan. Jalan. Sampai di Makkah. Tawaf, sa'i, haji sampai selesai, makan semuanya yang menanggung siapa? Ibnu Mubarak semuanya. Ya. Mereka nyaman, ya. sudah menyetak, menyerahkan uang sudah nyaman. Selesai haji. Begitu selesai haji, mereka beli apa? Nah, oleh-oleh, nah, oleh-oleh untuk keluarganya di Mekah. Fadol, silakan beli oleh-oleh. Nah, Taib berangkat ke Madinah, ziarah Masjid Nabawi. Di sana juga sama. Penginapan, tempat tinggal, makan, semua yang ngurusi Amir. Ibn Mubarak. Sudah oleh-oleh dari Madinah juga demikian. Akhirnya pulang. Sampai di negerinya masing-masing, ya, dikembalikan lagi apa? Satu-satu Menyantuk. Menyantuk. masih utuh. Semuanya ala hisabi Ibn Mubarak rahimahullah. Taib. Ada kejadian suatu saat Ibnu Mubarak tidak jadi haji. Tidak jadi apa? Haji. Sudah jalan. Melakukan perjalanan dari Khurasan, berjalan sampai di satu tempat. Nah, beliau punya bekal ada ayam seperti itu untuk dimasak, dimakan. Allah ayamnya mati. Maka dibuang di mazbalah. Dibuang di mazbalah. Apa mazbalah? Tempat sampah. Tempat sampah. Ha, subhanallah. Nah, ada seorang anak perempuan datang mendekati apa? Tempat sampah tadi. Dia ambil bangkai ayam yang baru mati itu, dibawa pulang. Dilihat oleh Ibnu Mubarak, pemandangan seperti itu ada kecemburuan dari Ibnu Mubarak. Ada apa ini? Bangkai diambil. Dikejar ini anak oleh Ibnu Mubarak. Ya fulana. Ya, ya ada apa ini kok? Haram ada. Mayitah. Bangkai haram. Apa jawaban anak ini? Wahai imam, ini haram bagi engkau. Tapi halal bagi saya halal bagi saya. Rupanya ini orang kelaparan ya. Tidak ada makanan. Kalau dibiarkan dia tidak akan hidup, mati bisa. Ada adik-adiknya, ternyata di rumah orang fakir luar biasa, orang tuanya sudah tidak ada. Nah di situ tersentuh hati siapa? Ibnu Mubarak. Ya. Maka Ibnu Mubarak mengurungkan niatnya untuk melakukan perjalanan haji. Ya. Beliau menyisakan uang untuk kembali bisa kembali ke negerinya dan selebihnya dikasihkan kepada orang ini. Ya. Ada afdol. ini lebih afdol bagi bagi saya. Ya. Baik. Ini beberapa kisah tentang Ibnu Mubarak rahimahullah. Dan itulah aimatuna, imam-imam kita jama'a bainal ilmi wal amali. Ini yang sulit, ikhwan. Mengumpulkan antara ilmu dan amal. Kalau sekedar mengumpulkan barangkali di zaman kita ini mudah. Mudah. Media banyak sekali. Kita mau mencari hadis tidak seperti zaman dulu. Kita tinggal ketik tombol keluar hadis. Hadis-hadis tentang sholat keluar hadis-hadis tentang sholat. Hadis-hadis tentang zakat keluar hadis-hadis tentang zakat. Kita mau tahu penjelasan ulama, bagaimana penjelasan ulama tentang hadis itu keluar penjelasannya. Bahkan sautiyah, Sautiyah, voice suaranya Aimah kita, ulama kita ada lengkap. Kita mau belajar apa? Mau belajar fikih, belajar akidah, belajar tafsir, lengkap ikhwan. Kita belajar Arba'in Nawawi misal, syarah Syekh Soleh Fauzan, ada Sautiyah beliau. Nah, Syekh bin Bas rahimahullah suaranya beliau ada. Transkripnya juga apa? Ada. Jadi kita mendengar suaranya dengan membaca apa? transkrip. Hada zaman subhanallah. Dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua ada. Ini butuh juhud ya kawan. Makanya di tengah keterbatasan ini sesungguhnya banyak hal yang Allah buka untuk kita. Antum di sini pun juga demikian ya kawan. Bisa antum belajar dengan apa yang Allah mudahkan tadi berupa apa namanya? Nah, media-media tadi. Syekh Al Albani rahimahullah saya ingat waktu itu di Madinah. Ya. Kaset itu masih C 90 ah, ingat antum kaset itu pita ya. Pakai kaset pita. Kita datang ke Masjid Nabawi membawa 200 kaset. Ya. Untuk apa? Tolong di tasjil, direkam ini kan kajiannya ada terusnya Syekh eh, Abdul eh, Muhsin Al Abbad, Syekh Husain Al Syekh. Nah, kita minta untuk direkam. Sampai berapa hari? Tujuh hari selesai. Ya, tujuh hari, ya, kawan. Ya. Atau eh, lama. Nah, habis itu bawa pulang ke Indonesia. Kaset itu dua ratus. Ya. Jadi tidak pikir oleh-oleh sudah. Pikirnya apa? Kaset ini terbawa. Asatidah demikian dulu. Nah, nanti dengar pita, tahu-tahu pita putus. Ya, ya. ya. Nanti ada headnya, headnya kotor dibersihkan lagi. Nah, sekarang ya subhanallah ya. hanya membawa eh, barang kecil. Satu menit semua sudah mereka. Tidak pernah terbayang itu di zaman itu. Ya. Walaih lebih baik, tidak jauh, baru berapa tahun. Ya. Baru berapa tahun? 23 tahun yang lalu. Ya. Nah, sekarang sudah ada. Salah seorang asatidah kita, nah waktu itu mereka kasetnya Syekh Al-Albani rahimahullah. Kaset direkam dalam apa namanya? Kaset. Kaset kemudian dimasukkan ke dalam apa namanya? komputer. Sehingga dari kaset pita berubah menjadi apa MP3 ketika itu. Masih pakai komputer PC yang gede. Ya. Setelah itu diubah pakai real player waktu itu saya ingat. Nah, setelah itu setelah banyak terkumpul dimasukkan dalam CDR waktu itu Ya. CD masih 700 MB. Ya, masih ukuran 700 MB ketika itu dihadiahkan kepada masyaikh. Nah, nah waktu itu Ustaz Haryadi yang yang merekam waktu itu. Rekam lama pekerjaan itu. Ya kalau 90 menit ya nunggu 90 menit untuk menjadi sebuah real player tadi. MP3 tadi. Lagi sampai sampai banyak kemudian menjadi satu satu CD tadi dibagi-bagi. Sekarang ya, Wah, langsung tetapi himmah kita ini yang sedikit. Itu tadi. Semangat kita ini yang sedikit. Bukannya fasilitas tidak ada. Fasilitas banyak. Himmah kita yang sedikit. Semangat kita yang kurang. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Kembali pada apa yang disebutkan ya dalam sirah atau biografi sejak kemarin dan sekarang kita dapatkan bahwa ulama una'a imatuna jama'a al ilmi wal amali mengumpulkan antara ilmu dan apa? Amal. Karena memang nanti pada hari kiamat, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, akan ditanya hal itu. Qala Rasul Ali salatu wassalam, Rasul mengatakan, La yazulu aw la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergeser dua kaki Ibnu Adam sampai ditanya empat perkara. Nah, an umrihi. Yang pertama tentang umurnya. Fi ma'afnah. Untuk apa dia habiskan? Untuk apa dia habiskan? Apakah dia habiskan di jalan? Apakah dia habiskan di Nah, mana dia dihabiskan umurnya? An umrihi fi ma'afnah. Wa an ilmihi. Yang kedua adalah tentang apa? Ilmunya. Fi ma fa'al. Apa yang sudah diamalkan wa an malihi. Yang ketiga ditanya tentang hartanya. Min aina iktasabah wa aina anfaqah. Dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu dikeluarkan, ditasarufkan. Dan yang terakhir, wa an jismihi dan ditanya tentang jism, ya, jasadnya. Ya. Fima ablah di mana dan untuk apa jasadnya itu di dan, digunakan sampai tua sampai renta. Naam. Jadi al, al ilmu yus'al anil, anil amal. Jadi ilmu itu yus'al anil amal. Ilmu itu ditanya tentang apa? Amalan. Berkata Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah, berkata Imam Ahmad Tidaklah saya mendengar suatu hadis kecuali saya amalkan walau marrah meskipun satu kali. Meskipun satu kali, walau marrah. Kata Imam Ahmad. Hatta sampai suatu saat wajadtu hadisan, saya mendapatkan sebuah hadis anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ihtajam. Nabi alaihi wasallam berhijamah wa a'tal hajim dinaran. Suatu saat saya dapatkan ada hadis disebutkan Nabi Ali Shallallahu Wasallam berhijamah, berhijamah bekam. Kemudian memberikan kepada hajim orang yang membekam satu dinar. Dan masalah satu dinar, nah, ini kan urusannya urusan ya kan, mungkin perjanjian atau apa namanya. Tapi Imam Ahmad ketika membaca hadis itu, tu saya pun berhijamah dan saya berikan kepadanya satu dinar memang ingin mengamalkan apa? Hadis itu. Walau marrah. Wa illa satu dinar itu bukan apa? Bukan bukan ya bukan keharusan ya. Ya bisa jadi dan satu dinar berapa? Berapa? Empat seperempat atau empat suku. Ya. Betul ya, empat suku. Empat seperempat gram. Betul, bisa dikatakan seperti itu, empat suku. Atau itu khusus untuk jam itu. Hah? Bisa. Empat suku gram emas. Satu gram berapa ringgit sekarang ya di sini? Berapa? Tiga ratus. Tiga ratus ringgit satu gram. Tadi itu 4, 4, 4 gram 1200 tambah seperempat ya. lima ratus lebih ya. Taruhlah segitu. Kalau orang bekam seribu lima ratus mahal tidak? <laughs> Hah? Tak mau datang kan? ya. Tapi itu yang dilakukan Imam Ahmad. Itu yang dilakukan Imam Ahmad. Tidak ada bekam 4, 4, 4 gram, 4 tidak ada. Nah, kalau pakai uang Indonesia lebih sulit lagi. Ya, ya. <laughs> Angkanya sudah besar ya. Ya ini tidak ada ikhwan. Seperti itu. Tetapi Imam Ahmad. beli sih Karena semua untuk mengamalkan. Ya, mengamalkan hadis. Baik. Ma'asral muslimin rahimani wa rahimakumullah uh, itu wallahu alam ya. Nasihat untuk saya pribadi dan antum semuanya terkait dengan ya, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Dan sebagai penutup karena kita masih membahas apa namanya e, tarjumah Al-Imam Mubarak rahimahullah. Alangkah indahnya kita membaca beberapa hadis, beberapa riwayat alladzi Rawa hadal hadis Ibnu Mubarak yang diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dalam kitabnya Al-Musnad. Dalam kitabnya Al-Musnad. Nah. tadi <clears throat> Kita baca beberapa hadis. Di antara yang disebutkan dalam kitab Musnad Ibnu Mubarak rahimahullah. Nah, hadis-hadis tentang hari kiamat. Ini bagian dari raqaiq wa zuhud. Kata Ibnu Mubarak rahimahullah meriwayatkan dari Khalid al Ala an Atiyah Ibn Abi Sa'id Al-Khudri eh, an Atiyah an Abi Sa'id Al-Khudri dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Siapa namanya Abu Sa'id? hmm. hmm. Ah, Rosa. Siapa? Sa'ad ibn Malik ibn Sinan. Sa'ad ibn Malik ibn Sinan. Nah. Ada Abu Sa'id al-Khudri. Masyhur bi kunyatihi, lebih masyhur dengan apa? Kunyahnya. Abdullah bin Mubarak meriwayatkan hadis ini ya sampai kepada Abu Sa'id al-Khudri. Qala berkata Abu Sa'id al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Kaifa an'amu wa sahibul qarni qad iltaqamal qarna wastama'al idna mata yu'maru bin nafhi fayanfuhu kata Nabi alaihi wasallam kaifa an'amu bagaimana saya bisa bernikmat-nikmat sementara sahibul qarni yakni malaikat peniup nah trompet sangkakala al-qarn qad iltaqamal qarn sudah memasukkan trompet pada apa mulutnya. Sejak mendapatkan tugas sudah dimasukkan ke dalam mulut. Wastama'al idna. Menanti, mendengar izin dari Allah. Kapan diperintah? Akan ditiup. Mata yu'maru bin nafhi fayanfuhu. Kapan diperintah untuk meniup akan ditiup dan hancurlah alam ini kecuali yang Allah perkecualikan dari kehancuran ada yang tidak hancur al jannah Naam. Wanar. Taib fi amrillah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah. Taib setelah mendengar hadis ini faka'anna dzalika saqula ala ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hal itu membuat para sahabat berat mendengar itu. Artinya kapan saja diperintah untuk kiamat, kiamat. Subhanallah. Faqala lahum inda dzalik Ketika itu Nabi mengatakan, Kulu hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Alallahi tawakkalna. Nah, memang segala sesuatu yang kita hadapi itu tidak akan bisa kita hadapi kecuali dengan at-tawakkul Allah. Nah, dan kemudian Nabi menyebutkan tentang hari kiamat, ya. tanda-tandanya dan seterusnya. Yang intinya tidak akan terjadi hari kiamat kecuali setelah tanda-tandanya apa? Ya, datang semuanya. Tidak kemudian apa namanya terjadi sebelum tanda-tanda itu ada. Di sana ada dajjal, di sana ada. Dan ini sesuatu yang sangat dekat ikhwatil kiram. Nah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Naam. Kemudian ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Di antara yang diriwayatkan pula oleh Ibnul Mubarak rahimahullah Beliau mengatakan, salah satu kejadian hari kiamat dari Ibnu Mubarak rahimahullah menyebutkan sanad sampai kepada Al-Miqdad. Siapa Al-Miqdad? Ibnu Aswad radhiyallahu taala anhu, sahib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata Al-Miqdad, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah, jika datang hari kiamat, udniyatis syamsu minal ibad." Didekatkan matahari itu kepada hamba-hamba Allah. Hatta takunu qaida milin awisnain sehingga jaraknya adalah hanya satu mil atau dua mil. Kala Sulaim berkata Sulaim yakni tabi'in yang meriwayatkan dari Al-Miqdad. Berkata Sulaim, "La adri." Saya tidak tahu ayyul milain. Apa ini maksud dengan dua mil itu? Yakni apakah yang dimaksud dengan mil adalah amasa fatul ardi jarak bumi yakni satu mil ma'ruf 1,67 kilometer itu satu apa mil Kurang lebih demikian. Au atau yang dimaksud dengan mil adalah al-mil alladhi tuktahalu bihil ain. Atau alat untuk bercelak. Ya. Yani ud. Ya. Yang digunakan itu apa? Bercelak. Yani saking dekatnya. Kala kata beliau melanjutkan ucapan Nabi alaihi Wasallam, wassalam fatushiruhumus syams matahari pun memanggang manusia. Fayakununa fil arok sehingga manusia pun berada di tengah-tengah keringatnya. Keluar keringat. di qadri a'malihim sesuai dengan apa? amalan mereka. Pentingnya amalan ikhwah. Nah, ilmu harus seiring dengan mana? Amal. Di qadri a'malihim. Faminhum di manusia man ya'khudhuhul araqu ila aqibaih. Ada di antara manusia yang keringatnya hanya sampai pada mata kakinya. Waminhum man ya'khudhuhu ila rukbatai. Ada yang sampai kepada kedua lututnya. Waminhum man ya'khudhuhu ila Ada yang sampai kepada kedua pinggangnya atau pada pinggangnya. Waminhum minhum man yuljimuhu iljama. Di antara mereka ada yang air keringat sampai pada apa? Mulut, menutupi mulutnya. Nah, Qala fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yushiru biyadihi ila fih yaqulu yuljimuhu iljama dan ketika Nabi mengatakan ya ada manusia yang keringatnya menutupi mulutnya asyara biyadai biyadihi ila fih beliau mengisyaratkan pada apa? mulutnya. Nah, nah. Nabi kalau menjelaskan ilmu itu luar biasa. Ucapan beliau sudah jelas dan sangat jelas. Terkadang beliau ulangi sampai berapa kali? Tiga kali. Kemudian beliau juga kadang iringi dengan gerakan-gerakan tangan untuk menjelaskan lagi. Nah, Taib, semisal dengan itu ketika sujud, ya tentang ini faidah. Ketika Nabi mengatakan anggota sujud, ya, beliau apa namanya ketika ketika sujud itu menempelkan apa? Nah, menempelkan uh, Nah, kemudian beliau tunjukkan pada hidung. Nah, jadi kalimat yang beliau ucapkan menempelkan dahinya. Nah, tapi tangan beliau menunjukkan apa? Hidungnya. Ada itu ya, lala menunjukkan bahwa ketika sujud itu yang ditempelkan adalah apa? Nah, dahi dan, dan hidung. Nah, ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah dan itu bukan sebuah kesalahan. Apa yang beliau lakukan ya adalah dengan perintah siapa? Allah Jalla wa ala. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Di antara hadis yang lain yang disebutkan juga oleh beliau rahimahullah dan hadis ini ya, mungkin menjadi apa namanya nasihat untuk kita semuanya untuk memberikan ihtimam terhadap ilmu tauhid. Ibnu Mubarak meriwayatkan dari Amr ibn Al-As dari Abdullah bin Amr ibn Al-As. Baik, Abdullah bin Amr ibn Al-As. Baik, Kemarin sempat kita sebut tidak namanya Abdullah bin Amr ibn Al-As. Ada di nota? Tidak ada? Tapi pernah disebutkan tidak kemarin? Hmm. Harusnya ada. Kemarin kita menyebutkan tentang al-abadilah al-arba'ah. Ya. Sahabat yang namanya sama Abdullah semuanya. Nah, ingat ya, semuanya namanya Abdullah. Ayahnya semuanya apa? Sahabat. Umurnya mutakarib, umurnya dekat semuanya. Nah, dan mereka semuanya faqih min fuqaha'i sahabat. itu Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, nah, keduanya termasuk al-muksirun fi riwayatul hadis. Ada tersisa Abdullah bin Zubair yang putranya kita bahas Urwah bin Zubair Ibnu Awam, kemudian Abdullah bin Amr Ibnu As yang akan kita baca hadisnya. Nah. Baik. Ibnu Mubarak rahimahullah Ibnu Mubarak meriwayatkan dengan sanatnya sampai kepada Abdullah bin Amr ibnu As. Yaqul berkata Abdullah bin Amr ibnu As qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha subhanahu sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah sungguh Allah Subhanahu wa taala akan ya, membebaskan seorang laki-laki dari umatku ala ru'usil khalaiq di atas di hadapan makhluk makhluk yaumal qiyamah pada hari kiamat. Ada salah satu umat siapa? Nabi dipanggil di hadapan makhluk. Fayunsharu alaihi tis'atan wa tis'ina sijillah. Kemudian dibentangkan ditampakkan 99 lembar catatan amalan. Bukan lembaran biasa. Tetapi disebutkan dalam hadis, kullu sijillin maddal basar. Masing-masing lembaran itu sejauh mata memandang. Allahu a'lam. Nah. Summa yaqulu lahu, kemudian dikatakan kepada pemuda ini, Ditanyakan tentang amalan yang tercatat di situ. Atung kirumin hadza syai'a. Apakah kamu mengingkari dari apa yang ditulis di sini? Barangkali ada yang kamu tidak lakukan ditulis di sini. Taib. Azolamaka katabati al-hafidhun. Apakah malaikat-malaikat pencatat menzolimi kamu? Mencatat perbuatan yang kamu tidak lakukan. Yakul apa kata orang ini? La ya Rob Tidak wahai Rob Saya tidak, tidak mengingkari. Inilah amalan saya. Semua perbuatan buruk. Ini semua perbuatan saya. Nah, subhanallah. Fayaqulullah, maka Allah berkata lagi kepadanya, Alaka uzrun, barangkali kamu punya uzur, punya alasan. Ya. Orang kalau berbuat salah, kalau punya alasan dimaafkan. Ya. Oh, saya tidak sadar. Nah, ya. Kenapa kamu merusak ini? Saya tidak sadar. Memang betul-betul dia tidak sadar. Dimaafkan ya. ya. Kalau tidak sadar. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Alaka udhrun? Apakah kamu punya uzur? Au hasanah atau kamu punya kebaikan?" Barangkali. Ya. Fa bahatar rajul diam ini orang. Wa qala la ya Rabb, dia mengatakan la ya Rabb, tidak ya Rabb tidak punya amalan baik, saya tidak punya uzur. Fayaqul, kemudian dikatakan, Bala innalaka indana hasanah. Kamu masih punya satu kebaikan. Fa innahu la zulma alaikal yaum. Dan tidak ada kezoliman. Kamu tidak dizolimi hari ini. Fatukhroju lahu bitaqah. Dikeluarkan sebuah kartu. Bitaqah fiha asyhadu an la ilaha illallah. Ada di situ kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Naam. Fayaqul kemudian ya dia berkata, "Ya Rabb, fama hadhil bitaqah?" Wahai Rabbku, apa artinya bitaqah ini jika dibandingkan dengan 99 catatan ini yang jauh dari sisi hajem bentuknya lebih besar. Ini hanya bitaqah kartu. Fayaqul kemudian Allah berkata, "Innaka la tuzlam, kamu tidak dizalimi." Qala fatudha usijillati fi kiffatin wal bitaqah fi kiffah, kemudian diletakkan bitaqah di salah satu anak timbangan, kemudian sijillat diletakkan pada anak timbangan yang lain. Fatashatis sijillat wasakulatil bitaqah. Ternyata lebih berat apa? Bitaqah. Naam wala yasqul ma'a ismillahi syai' hmm. dan tidak ada yang bisa mengalahkan beratnya daripada nama Allah subhanahu nama Allah selamatkan orang ini nah dan hadis ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah sebagai nasihat untuk saya semuanya atau kita semuanya di sini bahwa kita diciptakan tidak lain adalah untuk mentauhidkan Allah untuk memurnikan kalimat la ilaha illallah maka banyaklah minta tolong kepada Allah Subhanahu agar hidup kita ini sisa hidup kita ini diberi oleh Allah taufik, keberkahan untuk kita bisa memperbaiki ucapan la ilaha illallah yang kita ucap yang kita ucapkan. Mengenal kalimat tauhid, mengenal hak-hak tauhid dan itu tidak mungkin kita dapatkan kecuali dengan taufik dari Allah. Kemudian dengan al-ijtihad fi talabil ilmi bersungguh-sungguh di dalam menuntut apa? ilmu. Maka bersungguh-sungguhlah antum semuanya rahimakumullah dan merupakan kebahagiaan bagi saya berjumpa dengan antum semuanya. Nah, di kesempatan yang baik ini dan semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa memberikan kebaikan, keberkahan, kemudahan, taufik kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. نقتفي بهذا القدر وصلى ala nabiyina Muhammad wa ala alihi آله وصحبه